Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Rasulullah SAW Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka Sampai akhir zaman Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Materi yang akan kita sampaikan Pada sore hari ini Adalah tentang Keutamaan Kota Madinah Dan juga adab-adab Berziarah di kota Madinah ini Kota Madinah ini adalah kota yang sudah lama dan yang mendiami kota Madinah ini sejak beratus-ratus tahun awalnya adalah orang-orang Yahudi yang mereka terdiri dari kabilah-kabilah dan yang paling besar adalah tiga kabilah yaitu Bani Nadir, Bani Quraidah dengan Bani Qainuqa. Kemudian setelah itu datang orang-orang Arab yang datang dari Yaman setelah pecahnya bendungan Ma'rib. Mereka berhijrah dan berpencar, di antaranya ada yang datang ke kota Madinah ini. Dan orang-orang Arab tersebut adalah dua kabilah yang besar yaitu Khazraj dengan Aus yang nantinya kedua kabilah inilah yang mereka akan menjadi ansar penolong Rasulullah SAW dan juga muhajirin. Dan kota Madinah ini sebelum Rasulullah SAW hijrah ke sini maka namanya adalah Yathrib. Nama dari kota Madinah ini adalah Yathrib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathriba la muqamalakum farji'un. Ketika Allah Swt menceritakan tentang ucapan sebagian orang munafik ketika terjadi perang Ahzab, yaitu perang Khandaq atau perang Parit. Di mana orang-orang munafik mereka berusaha untuk menurunkan semangat kaum muslimin saat itu. Mereka mengatakan, "Ya ah ahla Yathrib, wahai penduduk Yathrib." Karena memang Yathrib ini adalah nama lama dari kota Madinah. Kemudian setelah Rasulullah SAW hijrah, maka beliau memberi nama kota ini dengan Al-Madinah. Memberi nama kota ini dengan Al-Madinah. Dan disebutkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, maka nali ahli Al-Madinati wa man haulahum min al-Arabi ayyatakhalafu ar-Rasulillah tidak pantas bagi ahlul Madinah, bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab yang ada di sekitarnya ayyatakhallafu ar-rasulillah. Ini menunjukkan bahwasanya di antara bahwasanya kota Yathrib ini sudah berubah menjadi namanya sudah berubah menjadi Al-Madinah. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq dan di antara penduduk Madinah maradu 'alan Nifak. Ada di antara mereka yang terus-menerus di dalam kenifakan. Ini menunjukkan bahasanya nama kota ini adalah Al-Madinah. Dan Rasulullah SAW mengatakan al madinah tu khairul lahum Laukanu kanu ya'lamun Al-Madinah, kota Madinah itu lebih baik bagi mereka Seandainya mereka mengetahui Dan di antara nama-nama kota Madinah adalah Tobah dengan Toibah Tobah dengan Taibah. Ini adalah di antara nama-nama kota Madinah. Maknanya adalah kota yang baik. Maknanya adalah kota yang baik. Adapun Al-Madinah Al-Munawwarah, maka kalimat Al-Munawwarah ini adalah sifat. Nama kota yang yang asli adalah Al-Madinah. Adapun Al-Munawwarah ini adalah tambahan. Maknanya adalah yang disinari yang diberi cahaya. Dan maksudnya adalah disinari dengan cahaya Islam. Al-Madinah ini adalah kota yang disinari dengan cahaya Islam. Makanya di antara lakopnya, gelarnya yang banyak dipakai oleh manusia di zaman sekarang adalah Al-Madinah Al-Munawwarah. Adapun para ulama zaman dulu, maka mereka menamakan Al-Madinah atau Madinatun Nabi atau Al-Madinah An-Nabawiyah. Ini yang mereka pakai di zaman dulu. Ya, mereka jarang menggunakan Al-Madinah Al-Munawwarah. Mereka hanya mengatakan Al-Madinah atau Madinatun Nabi atau Madinatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau Al-Madinah An-Nabawiyah. Ini adalah e, secara ringkas tentang sejarah kota Madinah. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini kita sudah diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk mendatangi berziarah ke kota Rasulullah SAW ini. Oleh karena itu sangat sepantasnya bagi seorang penziarah baik yang laki-laki maupun wanita untuk mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang sunnahnya dilakukan oleh seorang yang berziarah ke kota Madinah ini. Al-Madinah, kota Madinah ini setelah Rasulullah SAW berhijrah ke kota ini, maka Allah SWT memberikan terhadap kota ini banyak keutamaan. Di antara keutamaannya, yang pertama bahasanya Allah telah menjadikan kota Madinah ini adalah tanah haram. Menjadikan kota Madinah ini adalah tanah haram setelah Makkah Al-Mukarramah. Rasulullah SAW bersabda, inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan kota Mekah dan sesungguhnya aku telah mengharamkan kota Al-Madinah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dan makna mengharamkan di sini adalah menampakkan keharaman. Karena yang mengharamkan sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun para rasul di antaranya adalah Ibrahim alaihissalam dan juga Rasulullah SAW, maka tugas beliau berdua adalah menampakkan keharaman. Jadi Ibrahim menampakkan keharaman kota Mekah di, hadapan manusia, sedangkan Rasulullah SAW menampakkan keharaman kota Madinah di antara manusia. Dan di antara hukum yang berkaitan dengan tanah haram, khususnya di kota Madinah ini, dilarang kita untuk memotong pohon-pohonan yang ada di tanah haram ini dan yang dimaksud dengan pohon-pohonan di sini adalah pohon-pohonan yang ditumbuhkan oleh Allah SWT tanpa ada campur tangan manusia. Adapun tanaman ataupun pohon-pohonan yang tumbuh dengan campur tangan manusia seperti taman-taman yang ada di kota Madinah yang di pinggir jalan, maka ini boleh dipotong. Kemudian yang berkaitan dengan hukum-hukum tanah haram adalah dilarang kita untuk membunuh hewan buruan yang ada di tanah haram. Ya Rasulullah SAW bersabda, Inni haramtu ma baina labatail madinah, ayyukta'a idahuha wa ayyuktala saiduha. Sesungguhnya aku telah mengharamkan apa yang ada di antara dua labah. Nanti akan kita terangkan dua labah ini apa? Di antara kota Madinah ini. Dua labah kota Madinah. Supaya tidak dipotong pohon-pohonnya dan juga tidak dibunuh hewan buruan yang ada di dalam tanah haram tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan tanah haram adalah daerah yang sudah ada batasannya di dalam syariat. Jadi tanah haram ini sudah ada batasannya di dalam syariat. Untuk tanah haram kota Madinah ini, maka batas utaranya, batas utara itu adalah sampai Bukit Thaur yang posisinya ada di sebelah belakang Jabal Uhud, belakang belakang Gunung Uhud. Adapun selatan maka dibatasi oleh Bukit Air. Jadi ini posisinya adalah di barat daya kota Madinah. Jadi sebelah barat daya kota Madinah, tepatnya setelah Mikot, setelah Bir Ali. Ini adalah batas utara dan juga selatan. Adapun batas timur dan barat maka batas timur ini dibatasi oleh labah atau lahar dingin dalam bahasa Indonesianya yang bernama Wakim Dan ini posisinya ada di sebelah timur. Kemudian sebelah barat ini dibatasi oleh lahar dingin juga yang namanya Al-Wabirah. Al-Wabirah ini sebelah barat. Ini adalah batas timur dan barat dari tanah haram. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW seperti yang tadi kita sebutkan. ini haram tu ma baina baytail amadina Sesungguhnya aku telah mengharamkan apa yang ada di antara dua labah kota Madinah. Dua labah di sini adalah Al-Wabirah yang ada di barat dan juga Waqim yang ada di sebelah timur. Adapun dalil tentang Thawr dan juga air adalah sabda Nabi SAW Al-Madinatu haramun ma baina airin ila thawr. Kota Madinah ini adalah tanah haram dari mana? Dari air sampai thawr. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini adalah batas-batas dari tanah haram. Dan dengan berlalunya waktu dan juga zaman ada sebagian kota Madinah ini yang keluar dari tanah haram. Jadi kota Madinah semakin luas penduduk semakin banyak. Sehingga ada sebagian dari kota Madinah yang keluar dari tanah haram. Jadi untuk saat ini ada sebagian dari kota Madinah yang ada di luar tanah haram. Ada sebagian penduduk Madinah yang tinggal di luar tanah haram. Itu adalah di antara keutamaan kota Madinah bahwasanya Allah telah menjadikan kota ini tanah haram. Kemudian di antara keutamaan kota Madinah bahwasanya Rasulullah SAW telah berdoa untuk kebaikan kota ini. Beliau SAW pernah berdoa, Allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkailah untuk kami di dalam buah-buahan kami. Artinya buah-buahan yang ada di kota Madinah ini lain dengan buah-buahan yang ada di kota lain. Korma yang ada di sini lain dengan korma yang ada di luar kota Madinah karena kurma yang ada di sini sudah didoakan dengan kebaikan oleh Rasulullah SAW. Didoakan dengan keberkahan. Keberkahan di sini maksudnya adalah tambahan kebaikan. Kemudian beliau mengatakan, barik lana fi madinatina." Dan berkailah untuk kami di dalam kota kami. Beliau berdoa kepada Allah supaya kota Madinah ini menjadi kota yang berbarokah. Yaitu kota yang banyak kebaikannya, itu maksudnya kota yang banyak kebaikannya. Kebaikan dalam segi agama tentunya di antaranya. Jadi yang, yang dimaksud dengan berkah di sini adalah tambahan kebaikan. Dan bukan maksudnya adalah berkah yang dipahami oleh sebagian orang bahasanya boleh kita mengusap usap tanah yang ada di sini atau barang-barang yang ada di kota Madinah. Dengan keyakinan itu adalah barang yang berbarokah bukan. Jadi maksudnya adalah banyak kebaikan banyak kebaikan yang ada di dalam kota ini. Kemudian Rasulullah SAW di antara hal yang menunjukkan tentang keutamaan kota Madinah, beliau SAW pernah bersabda, "Man istata'a minkum ayyamu tabil Madinah falyamut biha, fa inni ashfa'u lahu fa inni ashfa'u lahu fa, fa inni ashfa'u liman yamutu biha." Beliau mengatakan barang siapa di antara kalian yang bisa meninggal di kota Madinah, maka adalah dia meninggal di kota Madinah. Karena sesungguhnya aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di kota Madinah. Jadi di antara keutamaan kota ini, orang yang meninggal di kota Rasulullah SAW ini, maka diharapkan dia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ini adalah dorongan dari Rasulullah SAW supaya kita tinggal di kota Madinah dan meninggal di kota ini. Itu maksudnya. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan kota Madinah kita cukupkan dengan tiga keutamaan yang sudah kita sebutkan. Masuk kita kepada adab-adab berziarah yaitu tempat-tempat yang diziarahi di kota Madinah ini. Tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi di kota Madinah ini ada lima tempat lima, lima tempat tersebut terdiri dari dua masjid dan tiga kuburan. Dua masjid dan tiga kuburan. Masjid yang pertama adalah Masjid Nabawi. Yang sekarang kita sedang duduk di dalamnya. Masjid Nabawi ini yang membangun adalah Rasulullah SAW dan didirikan oleh Nabi SAW pada tahun 1 Hijriah Ketika baru beliau datang ke kota Madinah ini Beliau langsung mencari tempat untuk membangun masjid ini Dan dibangun masjid ini selama 12 hari dalam sebuah riwayat Kemudian ukurannya awalnya adalah 35 meter kali 30 meter 35 meter kali 30 meter. Tujuh tahun kemudian setelah perang Khaybar, maka Rasulullah SAW memperluas masjid beliau ke arah barat dan juga ke arah utara sehingga ukurannya menjadi 50 meter kali 50 meter. Selama 17 bulan awal beliau datang ke sini, maka kaum muslimin saat itu mereka menghadap ke Masjidil Aqsa. yaitu ke arah utara. Kemudian setelah itu datang perintah dari Allah Subhanahu wa untuk berpindah kiblat ke Ka'bah yang terjadi pada tahun 2 Hijriah. Sehingga Rasulullah SAW dan juga para sahabat dan para kaum muslimin yang ada di Madinah saat itu mereka menghadap ke arah selatan, yaitu ke arah Ka'bah. Dan Masjid Nabawi ini adalah masjid yang kedua yang dibangun setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Masjid yang pertama yang beliau bangun setelah hijrahnya beliau adalah Masjid Kuba. Adapun masjid yang kedua adalah Masjid Nabawi ini. Dan masjid ini telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya dia memiliki keutamaan. Beliau SAW mengatakan, Salatun fi Masjidihada, afdalu min salatin fi masiwahu illal masjidil haram min alfi salatin fi masiwahu illal masjidil haram Salat sekali di masjid ini lebih baik daripada seribu kali salat di masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram karena salat di Masjidil Haram ini seratus ribu lebih baik daripada salat di masjid yang lain Hadis ini diwatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya salat sekali di masjid Nabi SAW ini lebih baik daripada seribu kali sholat di masjid yang lain. Dan ini adalah keuntungan yang besar dan keutamaan yang besar. Di mana seseorang sholat sekali di masjid Rasulullah SAW itu pahalanya seperti seribu kali sholat di masjid yang lain. Sholat sekali maghrib di sini itu lebih baik daripada seribu kali sholat di masjid yang lain. Bukan dua kali lipat, bukan sepuluh kali lipat bukan 100 kali, bukan 500, tapi 1000 kali lipat. Dan tentunya ini adalah sebuah keutamaan yang besar. Seseorang beramal dengan amalan yang ringan, kemudian dia dilipat gandakan pahalanya. Ini adalah anugerah dan rahmat dari Allah SWT. Allah menginginkan dari kita supaya kita memiliki timbangan yang berat. Memiliki timbangan kebaikan yang berat dan betapa butuhnya kita sebagai seorang muslim untuk mendapatkan timbangan yang berat sebagai bekal kita pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman thaqulat mawazinuhu fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'aishatir radiyah." Maka barang siapa yang berat timbangannya, dia akan berada di dalam kehidupan yang meridhakan, yaitu di dalam surga. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan barang siapa yang ringan timbangannya. Artinya ringan timbangan kebaikannya dan timbangan kejelekannya lebih berat. Fa ummuhu hawiyah, maka dia akan kembali ke dalam hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apakah itu hawiyah? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Jadi nanti di akhirat kita sangat butuh dengan kebaikan. Al-hasanat. Butuh dengan kebaikan dan ini kesempatan kita di sini di kota Madinah ini untuk bisa mendapatkan hasanat yang banyak. Caranya bagaimana? Dengan memperbanyak sholat di Masjid Nabawi. Karena sholat sekali di sini lebih baik seribu kali lebih baik daripada sholat di masjid yang lain. Ini adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Dan perlu kita ketahui bahasanya tujuan kita datang ke kota Madinah ini tujuan utamanya adalah untuk sholat di Masjid Nabawi. Ini adalah tujuan yang asas, tujuan yang utama adalah untuk sholat di Masjid Nabawi ini. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Al-Masjidil Haram Wa Masjidi Hadza Wal Masjidil Aqsa Yang artinya Tidak boleh kita berpayah-payah bepergian Ke sebuah tempat Untuk melakukan solat di sana Kecuali ketiga masjid Yang pertama adalah Masjidil Haram Kemudian yang kedua adalah Masjid Nabawi Kemudian yang ketiga adalah Masjidil Aqsa Ini adalah tiga masjid Yang diperbolehkan kita untuk berpayah-payah pergi ke sana bepergian jauh untuk menunaikan sholat di sana. Di antaranya adalah Masjid Nabawi. Jadi tujuan utama kita datang ke sini adalah untuk sholat di Masjid Nabawi. Adapun ziarah ke tempat-tempat yang lain, ke Masjid Kuba, ke Baki, ke Uhud, ke makam Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya, maka ini adalah tujuan yang kedua dan ketiga. Adapun tujuan yang pertama dan yang paling utama adalah untuk sholat di Masjid Nabawi ini. Kemudian di sana ada beberapa poin yang perlu kita ketahui tentang masalah sholat di Masjid Nabawi ini. Di antaranya, keutamaan mendapatkan seribu kali lipat ini mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah. Jadi keutamaan seribu kali lipat yang tadi disebutkan di dalam hadis itu mencakup sholat fardu yang wajib maupun sholat sunnah Jadi seandainya seseorang sholat ba'diyah maghrib Atau sholat duha misalnya di Masjid Nabawi Maka pahalanya adalah seribu kali lipat Daripada dia sholat duha di masjid yang lain Dalilnya adalah sabda Nabi SAW sholatun fi masjidi Sholat sekali di masjidku ini Beliau tidak mengatakan sholat fardu atau sholat sunnah Beliau hanya mengatakan sholatun. Sholat sekali Artinya sholat apa saja Entah itu sholat fardu yang wajib maupun sholat sunnah Ya, jadi ini mencakup keutamaan seribu kali lipat Ini mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah Kemudian yang kedua Keutamaan mendapatkan seribu kali lipat ini Mencakup sholat yang dikerjakan di masjid yang asli Yang ada di zaman Nabi SAW Maupun di masjid yang merupakan perluasan jadi keutamaan seribu kali lipat bukan hanya di masjid yang asli saja. Yang hanya berukuran 50 meter kali 50 meter. Tetapi mencakup perluasan. Dan Masjid Nabawi ini sudah diperluas beberapa kali. Sudah diperluas 10 kali. Dan terakhir adalah perluasan Raja Abdullah. Beliau memperluas ke arah timur. Tapi yang diperluas adalah halamannya Adapun masjid maka yang memperluas terakhir kali adalah Raja Fahd rahimahullah sekitar 20 tahun yang lalu. Setelah Rasulullah SAW ini yang memperluas adalah Umar bin Khattab. Beliau memperluas Masjid Nabawi ini ke arah ketiga arah yaitu ke arah kiblat, ke arah selatan, kemudian arah barat dan arah utara. Kemudian yang setelah itu adalah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu khalifah yang ketiga beliau juga memperluas Masjid Nabawi ini ketiga arah. Ke arah kiblat, ke arah selatan, kemudian arah barat dan juga arah utara. Kemudian juga khulafak-khulafak yang lain. Jadi kurang lebih sudah sepuluh kali perluasan Masjid Nabawi. Dan keutamaan seribu kali lipat ini sekali lagi adalah mencakup masjid yang asli maupun yang perluasan. Dalilnya apa? Dalilnya adalah khalifah yang kedua dan juga yang ketiga yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu beliau berdua memperluas Masjid Nabawi ini ke arah selatan yaitu ke arah kiblat padahal arah kiblat ini di situ ada imam yang memimpin solat. kemudian yang kedua arah kiblat ini di situ ada saf yang pertama yang merupakan saf yang paling utama di dalam solat bagi laki-laki. Ini beliau berdua yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Utsman bin Affan memperluas Masjid Nabawi ini ke arah selatan. Seandainya perluasan ini tidak mengambil hukum yang asli, artinya tidak mendapatkan seribu kali lipat, tentunya mereka tidak akan memperluas Masjid Nabawi ke arah selatan akan diperluas ke arah yang lain, ke arah barat maupun ke arah utara. Supaya apa? Supaya imam dan juga orang-orang yang ada di saf yang pertama mereka tetap mendapatkan pahala seribu kali lipat. Ya, jadi seandainya perluasan itu tidak mengambil hukum yang asli, tentunya mereka tidak akan memperluas Masjid Nabawi ini ke arah selatan. Ya, mereka akan memperluas Masjid Nabawi hanya ke arah barat atau ke arah utara saja. Ini adalah merupakan dalil bahwasanya perluasan Masjid Nabawi ini mengambil hukum aslinya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah tentang hukum orang yang sholat di halaman Masjid Nabawi. Apakah dia mendapatkan seribu kali lipat atau tidak? Para ulama berbicara tentang masalah halaman masjid. Apakah dia mengambil hukum masjid atau tidak? Artinya seandainya seorang masuk halaman masjid dan dia tidak masuk ke dalam masjid, apakah dia diperintahkan untuk tahiyatul masjid misalnya atau tidak? Dan pendapat yang lebih mendekati kebenaran bahwasanya di sini ada perincian. Seandainya halaman masjid tersebut dipagari oleh pagar, ya, diselimuti atau dikelilingi oleh pagar. Seperti yang kita lihat di Masjid Nabawi ini maka hukumnya mengambil hukum masjid. Artinya apa? Seandainya kita sholat di halaman masjid, maka kita mendapatkan seribu kali lipat. Tapi seandainya masjid tersebut atau halaman masjid tersebut tidak ada pagarnya, terbuka saja, maka ini tidak mengambil hukum masjid. Oleh karena itu sebagian masyayikh karena di sini, sebagian guru kita di sini, mereka berpendapat demikian. Artinya orang yang sholat di halaman masjid, Masjid Nabawi, ini dia insya Allah mendapatkan seribu kali lipat. Ini adalah pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran. Dan di sana ada ulama yang mengatakan atau berpendapat dengan pendapat lain. Mereka mengatakan bahasanya halaman masjid ini tidak mengambil tidak mengambil hukum masjid. Dan seorang muslim, seorang penziarah seperti kita ini yang datang dari tempat yang jauh maka sebisa mungkin bisa masuk ke dalam Masjid Nabawi. Selama Masjid Nabawi ini masih kosong, masih ada tempat untuk kita sholat di situ, maka jangan kita sholat di luar. Untuk keluar dari perbedaan di kalangan para ulama. Jadi kita masuk ke dalam lebih tenang, ya dan insya Allah kita mendapatkan seribu kali lipat daripada sholat di masjid yang lain. Kemudian yang selanjutnya tentang Raudhah Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya di Masjid Nabawi ini ada daerah yang disifati oleh beliau adalah Raudhatun min Riyadil Jannah, yaitu taman di antara taman-taman surga. Beliau SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Rumah Rasulullah SAW itu posisinya ada di sebelah timur Masjid Nabawi. Zaman dulu. Yang sebelah timur Masjid Nabawi. Jadi beliau SAW setelah 12 hari beliau dan juga para sahabat membangun Masjid Nabawi, maka beliau membangun rumah-rumah untuk istri-istri beliau. Dan saat itu beliau baru memiliki dua istri. Setelah meninggalnya Khadijah, beliau baru memiliki dua istri, yaitu Saudah pintu Zam'ah. Ini adalah istri kedua beliau setelah Khadijah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Beliau membangun dua rumah dulu setelah, uh, setelah sebelumnya yang posisinya ada di sebelah timur Masjid Nabawi. Kemudian satu persatu setelah itu beliau menikah dengan Ummahatul Mukminin dan membuatkan rumah-rumah untuk mereka di samping masjid yaitu di sebelah timur Masjid Nabawi. Kemudian mimbar Rasulullah SAW saat itu posisinya kurang lebih di pertengahan Masjid Nabawi cuma agak ke barat. Ya di pertengahan cuma agak ke barat. Ya jadi lebih berat ke baratnya. Beliau mengatakan antara rumahku dengan mimbarku ini adalah taman di antara taman-taman surga. Antara rumahku dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Dan untuk saat ini oleh pemerintah sudah dibedakan karpetnya. Jadi yang termasuk raudhah itu warnanya hijau. Adapun yang bukan termasuk raudhah maka tidak berwarna hijau atau warnanya merah. Para ulama berbeda pendapat tentang makna dari taman di antara taman-taman surga. Ada di antara mereka mengatakan maknanya bahwasanya tempat ini nanti kelak pada hari kiamat akan dipindah ke dalam surga. Beliau mengatakan ini adalah taman di antara taman-taman surga. Sebagian mengatakan bahwasanya tempat ini nanti yang dinamakan Raudhah akan dipindah ke dalam surga. Imran. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua bahwasanya yang dimaksud dengan Raudhah di sini adalah bahwasanya tempat ini digunakan untuk melaksanakan ibadah yang akan membawa kita ke dalam surga. Jadi maksudnya taman di antara taman-taman surga bahwasanya tempat ini digunakan atau diutamakan untuk dilaksanakan ibadah di mana ibadah tersebut akan menyampaikan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dikuatkan oleh sebagian guru-guru kami di sini di antaranya adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala Beliau mengatakan Disunahkan bagi seorang penziarah Untuk melaksanakan sholat sunnah di Raudah ini Kemudian juga membaca Al-Quran Kemudian juga berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disunahkan untuk melaksanakan tiga perkara tadi Sholat sunnah Berzikir Dengan membaca Al-Quran Adapun sholat fardu Maka untuk laki-laki tetap disunahkan Di saf yang pertama Karena Rasulullah SAW mengatakan Khairu sufufir rijal awaluha Sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah yang pertama Kemudian beliau mengatakan Lau ya'lamun nas Ma fin nida wa safil awal Thumma lam yajidu illa yastahimu alaih Lastahamu alaih Beliau SAW mengatakan Seandainya manusia tahu keutamaan azan dan juga sholat di shof yang pertama. Kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan mengundi. Ini saya mereka akan mengundi di antara mereka. Ini seandainya mereka tahu tentang keutamaan azan dan juga sholat di shof yang pertama. Ini saya mereka akan saling mengundi di antara mereka. Cuma kebanyakan manusia tidak tahu. Dan ini menunjukkan bahasanya yang utama bagi seorang laki-laki adalah Sholat fardunya di saf yang pertama Jadi yang dikerjakan di Raudah adalah Sholat sunnah Sholat rawatib misalnya Atau sholat duha Sholat tahajud Kemudian perlu kita ketahui bahasanya Sholat di Raudah ini adalah perkara yang sunnah Dianjurkan Artinya bukan suatu yang wajib kalau misalnya kita dimudahkan bisa datang ke sana, silahkan kita ke sana. Artinya kita bisa ke sana dengan mudah, tanpa kita berdesak-desakan dengan orang lain, tanpa kita menyakiti orang lain. Maka silahkan kita datang ke sana. Tapi kalau seandainya keadaan tidak memungkinkan, dan kita tidak mungkin ke sana kecuali dengan memudarati diri sendiri atau memudarati orang lain, maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh kita datang ke sana. Karena Rasulullah SAW bersabda, La darara wa la dirar. Tidak boleh kita memudarati diri sendiri dan juga tidak boleh memudarati orang orang lain. Salat di sana adalah perkara yang sunnah. Sedangkan menyakiti saudara muslim adalah perkara yang diharamkan. Tidak boleh seorang muslim hanya karena ingin melaksanakan yang sunnah kemudian dia melakukan satu yang diharamkan. Tidak boleh. Ya hanya karena ingin melaksanakan yang sunnah kemudian dia melakukan sesuatu yang diharamkan. Seperti orang yang ingin mencium hajar aswad. Mencium hajar aswad ketika tawaf ini adalah perkara yang sunnah. Dan menyakiti orang lain adalah perkara yang diharamkan. Tidak boleh karena kita ingin mencium hajar aswad, melakukan perkara yang sunnah, kemudian kita menyakiti saudara kita. Seperti yang kita lihat, yang ketika musim haji ataupun di musim-musim yang lain ada sebagian orang yang sampai berkelahi di depan Hajar Aswad. Tentunya ini adalah pemandangan yang tidak baik. Kemudian yang selanjutnya, tersebar di kalangan para penziarah di kota Madinah bahwasanya orang yang dimudahkan oleh Allah untuk datang kota Madinah ini diwajibkan dia untuk melaksanakan sholat arba'in yaitu sholat 40 sholat yang kalau dihitung hari adalah 8 hari Melaksanakan 40 sholat 5 eh, waktu eh, Sholat wajib di sini di Masjid Nabawi ini selama 8 hari Yaitu 40 waktu Mereka berdalil dengan sebuah hadis yang diriwatkan oleh Imam Ahmad Di dalam musnad beliau Bahasanya Rasulullah SAW bersabda Man sholat fi masjidih arba'ina salatan la tafutuhu salatun kutibat lahu bara'atun minan nar wa najatun minal azab wa bari'a minan nifaq yang artinya barang siapa yang sholat di masjidku ini 40 salat la tafutuhu salat dan dia tidak pernah ketinggalan satu salat pun artinya berturut-turut berurutan tidak pernah ketinggalan satu sholat pun Maka dia akan terbebas dari api neraka Dan akan selamat dari adab Dan akan ditetapkan Atau dia akan terhindar dari kenifakan Terbebas dari neraka Akan selamat dari adab Dan juga akan terbebas dari kenifakan Ini ada di sini dari Anas bin Malik dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau. Dan para ulama telah menghukumi hadis ini dengan lemah. Artinya hadis ini adalah hadis yang lemah. Karena di dalamnya ada seorang rawi yang tidak diketahui keadaannya. Apakah dia ini adalah orang yang thiqah, yang kuat hafalannya, atau tidak. Ya oleh karena itu mereka memasukkan hadis ini termasuk hadis yang lemah. Di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Kalau ini adalah hadis yang lemah Maka tidak boleh kita amalkan Artinya apa? Orang yang datang ke kota Madinah ini Silahkan dia memperbanyak sholat di Masjid Nabawi Dalilnya adalah hadis yang sahih tadi Yang kita sebutkan Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya sholat sekali di sini lebih baik daripada seribu kali sholat di masjid yang yang lain itu sudah cukup. Ya, mendorong kita semua untuk memperbanyak sholat di Masjid Nabawi ini tanpa dibatasi 20 kali, 30 kali, 40 kali. Selama kita tinggal di kota ini, maka sebisa mungkin kita sholat di Masjid Nabawi untuk menambah timbangan amal sholat kita. Itu adalah tempat yang pertama dan yang paling utama untuk dijarai di kota Madinah yaitu Masjid Nabawi. Kemudian yang kedua adalah Masjid Kuba. Masjid Kuba ini didirikan sekali lagi sebelum dibangunnya Masjid Nabawi ini. Karena Rasulullah SAW ketika beliau datang dari kota Mekah, maka beliau sebelum masuk ke kota Madinah ini mampir dulu ke desa Kuba yang jaraknya kurang lebih dari kota Madinah 5 kilo. Beliau tinggal di sana di dalam sebuah riwayat disebutkan 14 hari. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Dalam riwayat yang lain disebutkan lima hari. Beliau tinggal di sana dan selama di sana beliau membangun Masjid Kuba. Setelah itu beliau baru pergi ke kota Madinah ini. Jadi Masjid Kuba ini lebih dulu dibangun daripada Masjid Nabawi. Dan Allah SWT telah menyebutkan masjid ini di dalam Al-Quran Atau mengisyaratkan tentang masjid ini di dalam Al-Quran Dan memujinya Allah mengatakan la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an takuma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin Allah mengatakan sungguh masjid yang dibangun pondasinya di atas ketakwaan itu lebih berhak untuk engkau sholat di dalamnya di dalamnya ada orang-orang yang mereka senang untuk membersihkan diri mereka dari dosa. Dan Allah SWT mencintai orang-orang yang suka membersihkan dirinya dari dosa. Ayat ini diturunkan oleh Allah SWT ketika ada orang-orang munafik yang mereka mau membangun masjid atau membangun masjid di samping Kuba. Jadi dekat dari masjid Kuba, itu mereka membangun masjid juga. Ini yang bangun adalah orang-orang munafik yang tujuannya adalah untuk memecah belah kaum muslimin. Mereka mengundang Rasulullah SAW setelah perang Tabuk supaya Rasulullah SAW sholat di masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik tadi. Maka Allah SWT melarang beliau untuk sholat di masjid tersebut. Bahkan Allah SWT menyuruh Rasulullah SAW dan juga para sahabat untuk menghancurkan masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik tersebut. Kenapa? karena masjid tersebut tidak dibangun di atas ketakwaan. Tapi masjid tersebut dibangun dengan tujuan untuk memecah belah kaum muslimin. Allah mengatakan la takum fihi abadan. Janganlah kamu sholat sekali-kali di masjid tersebut. Sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan yaitu Masjid Kuba itu lebih berhak untuk kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya adalah ada orang-orang yang mereka cinta untuk membersihkan diri. Senang untuk membersihkan diri. Ini adalah isyarat bahwasanya Masjid Kuba ini adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Karena yang bangun pondasinya adalah Rasulullah SAW sendiri. Dan di antara keutamaan Masjid Kuba ini adalah yang tercantum di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man tatahara fi baitihi tsumma ata Masjid Quba fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Kana lahu ka ajri umrah. Artinya barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian dia datang ke Masjid Kuba dan sholat di dalamnya sebuah sholat maka dia akan mendapatkan pahala umrah. Dia akan mendapatkan pahala umrah. Sholat sekali di sana dapat pahala umrah. Subhanallah. Dan perjalanan dari sini ke sana kalau kita naik mobil sekitar 10 menit. Sholat sekali di sana mendapatkan pahala umroh. Ini adalah keutamaan yang agung Yang hendaknya seorang muslim bersemangat untuk bisa sholat di sana Selama sudah dimudahkan oleh Allah Datang ke kota Madinah ini Diusahakan bisa sholat sekali di Masjid Kuba Dan Rasulullah SAW dulu Seperti yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar Bahasanya beliau mengunjungi Masjid Kuba ini setiap pekan Kadang beliau jalan kaki dan kadang beliau naik kendaraan. Fasallah fihi raka'atain. Kemudian beliau salat di dalamnya dua rakaat. Oleh karena itu, seorang muslim yang sudah dimudahkan oleh Allah SWT datang ke sini berusaha untuk sholat di Masjid Kuba ini dan hukumnya sunnah bukan wajib. Kemudian keutamaan umrah ini mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah. Artinya seandainya kita datang ke sana pas sholat duhur misalnya Maka kita juga akan mendapatkan pahala umroh Demikian pula kalau kita datang pagi hari ke sana Kemudian kita sholat duha Maka insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala umroh Dalilnya apa? Hadis tadi mengatakan fasalla fihi sholatan. Kemudian sholat di sana sebuah sholat, Dan sebuah sholat di sini mencakup sholat fardu maupun sholat sunnah. Dan yang dimaksud dengan pahala umrah di sini yang dimaksud dengan umrah di sini adalah pahalanya. Yaitu kalau kita sholat di sana dapat pahala umrahnya. Artinya apa? Artinya ini tidak bisa menggugurkan kewajiban. Apabila ada seseorang yang bernadar ingin umrah. Seandainya saya lulus ujian, maka saya akan umrah. Wajib bagi saya untuk umrah. Artinya dia bernadar apabila dia lulus ujian akan umrah bolehkah dia untuk menunaikan nadarnya ke dia sholat di masjid Kuba. Kemudian sholat di sana. Datang ke masjid Kuba, kemudian sholat di sana. Jawabannya tidak sah. Karena apa? Karena dimaksud dengan hadis tadi adalah pahalanya. Yaitu dia akan mendapatkan pahala umrah. Dan ini tidak, tidak menggugurkan kewajiban. Artinya dia wajib untuk datang ke Mekah dan menunaikan umrah. Jadi dia datang ke Masjid Kuba tidak tidak bisa menggugurkan kewajiban dia. Dia harus datang ke Mekah dan menunaikan umrah di sana. Contoh yang lain adalah sabda Nabi SAW ketika beliau mengabarkan tentang keutamaan orang yang membaca Qulullahu ahad. Bahasanya Qulullahu ahad ini setara dengan sepertiga dari Al-Quran. Sepertiga Al-Quran. Kemudian ada seseorang yang ketika sholat dia membaca tiga kali Allah. Membaca Allah tiga kali. Apakah cukup dengan membaca tiga kali Allah? kemudian dia tidak membaca al-fatihah? Jawabannya tidak. Karena yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, Allah ini setara dengan sepertiga Al-Quran adalah dari segi pahalanya. Pahalanya adalah sepertiga Al-Quran. Tetapi ini tidak bisa mencukupi Al-Fatihah Artinya dia harus tetap membaca Al-Fatihah dan Al-Fatihah ini adalah rukun di antara rukun-rukun salat. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat yang sah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi yang dimaksud dengan umrah bagi orang yang salat di Masjid Kuba adalah pahalanya. Jadi dia mendapatkan pahala umrah. Kemudian sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man tatahara Barang siapa yang bersuci Ini bukan berarti syarat Artinya disyaratkan oleh yang mau mendapatkan pahala umrah Ini harus bersuci dari rumahnya Ini bukan syarat Dan ini disebutkan oleh para ulama Jadi makna dari Man tatohara fi beti Barang siapa yang bersuci dari rumahnya Ini adalah isyarat bahwasanya yang berkunjung ke Kuba ini adalah orang-orang yang ada di sekitar Masjid Kuba yang dia bisa bersuci dari rumahnya dan menjaga kesuciannya sampai dia datang ke Masjid Kuba. Dan juga orang-orang yang tinggal di kota Madinah atau mampir ke kota Madinah. Yang mereka jaraknya dekat dengan Masjid Kuba. Artinya dia bisa bersuci dari rumahnya, datang ke Masjid Kuba dan sholat dengan toharoh dia. Dengan wudhu dia yang dilakukan di rumahnya. Jadi man tatahara fi baitihi di sini bukan syarat. Artinya apa? Seandainya kita sholat di sana Di Masjid Kuba Kemudian kita tidak bersuci dari rumahnya Tapi kita bersuci di tempat wudhu yang ada di Masjid Kuba Maka insya Allah kita mendapatkan pahala umrah tersebut Oleh karena dalam sebuah riwayat Beliau SAW mengatakan Sholatun fi Masjid Kuba ka umrah Sholat sekali di Masjid Kuba Itu mendapatkan pahala umrah Di sini beliau SAW tidak menyebutkan syarat untuk bersuci. Beliau mengatakan solat sekali di Masjid Kuba itu dapat pahala umrah. Kemudian ucapan beliau SAW atau eh, hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahasanya beliau berkunjung ke Masjid Kuba yaitu Rasulullah SAW kulla sabatin setiap Sabtu. Para ulama berbeda pendapat tentang makna setiap Sabtu di sini. Apakah yang dimaksud adalah Sabtu setelah hari Jumat atau yang dimaksud adalah setiap pekan. Dan yang lebih kuat yang dimaksud dengan Sabtu di sini adalah setiap pekan. Bukan Sabtu yang yang datang setelah hari Jumat. Mereka beralasan bahwasanya Sabtu kalau yang dimaksud adalah Sabtu setelah hari Jumat itu diawali dengan al. Artinya as-sabtu, ada alnya. Tapi kalau tidak diawali dengan al, maka yang dimaksud adalah setiap pekan. Dalilnya adalah seorang uh, ucapan seorang sahabat ketika kota Madinah ini turun hujan selama kurang lebih satu minggu, sehingga mendung terus kota Madinah ini. Kemudian dia mengatakan, Ma ra'ayna syamsa sabetan. Kami tidak melihat matahari selama satu pekan. Sabetan maknanya adalah satu pekan. Dan ini adalah pendapat yang lebih kuat Bahasa yang dimaksud dengan Sabtu di sini Adalah setiap pekan Jadi boleh kita menziarahi Kuba Kapan saja Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin Dan insya Allah kita mendapatkan Pahala umrah tersebut Kemudian yang selanjutnya Tempat yang ketiga adalah Kuburan Rasulullah SAW Kuburan Rasulullah SAW Ini juga disunnahkan Disyaratkan untuk diziarahi karena keumuman sabda Nabi SAW Zurul kubur Fa innaha kumul akhirah Hendaklah kalian berziarah kubur Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian Rasulullah SAW meninggal pada tahun 11 Hijriah Setelah beliau sakit beberapa lama Kemudian beliau dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha dan meninggal di sana. Para sahabat di awalnya mereka berselisih pendapat di mana Rasulullah SAW mau dikuburkan. Mereka berselisih sampai akhirnya datang Abu Bakar As-Siddiq kemudian beliau mengatakan sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an mana situ? Aku mendengar dari Rasulullah SAW sesuatu yang tidak pernah aku lupakan. Artinya beliau mendengar hadis ini dan tidak pernah dilupakan oleh beliau. Dan para sahabat radhiyallahu anhum mereka sangat berhati-hati di dalam menyebutkan hadis Nabi SAW. Kalau mereka yakin itu pernah diucapkan Nabi, maka mereka katakan. Tapi kalau mereka ragu, maka mereka tidak katakan. Dan orang lain atau sahabatnya lain, yang dia tidak ragu dan memiliki hafalan yang lebih kuat, mereka lah yang akan menyampaikan. Beliau mengatakan, aku mendengar dari Rasulullah SAW sesuatu yang tidak aku pernah aku lupakan. Apa itu? Beliau pernah bersabda, "Ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdhi'il ladzi yuhibbu an yudfana Tidaklah Allah SWT mencabut nyawa seorang nabi kecuali di tempat yang nabi tersebut ingin supaya dikuburkan di tempat tersebut. Artinya apa? Kalau ada seorang nabi meninggal, maka dikuburkan di tempat dia meninggal. Akhirnya beliau eh, beliau radhiyallahu anhu Abu Bakar Siddiq menyuruh para sahabat untuk menguburkan Rasulullah SAW di tempat beliau meninggal Yaitu di atas tempat tidur beliau Yang posisinya adalah di pojok e, barat selatan dari kamar Aisyah radhiyallahu anha Bagaimana caranya kita berziarah ke sana? Dua tahun setelah meninggalnya Rasulullah SAW, ini Abu Bakar As-Siddiq, yaitu khalifah yang pertama, meninggal itu pada tahun 13 Hijriah dan dikuburkan di belakang Rasulullah SAW. Jadi di belakang Rasulullah SAW persis dan kepala Abu Bakar sejajar dengan pundaknya Rasulullah SAW, sejajar dengan bahunya Rasulullah SAW. Jadi agak ke bawah. Sepuluh tahun kemudian meninggal Umar bin Khattab dan dikuburkan di belakang Abu Bakar As-Siddiq. Dan kepala Umar bin Khattab sejajar dengan pundaknya Abu Bakar As-Siddiq Sehingga seperti tangga Dan ketiga-tiganya dikuburkan di dalam rumah Aisyah Dan kalau sekarang ini Maka posisinya semuanya berada di kamar tengah Jadi kalau kita masuk ke dari Babu Salam Itu dari luar seperti ada tiga kamar Yang pertama Kedua dengan yang ketiga Yang ada kuburannya Tiga orang tersebut Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian Abu Bakar dan Umar semuanya berada di dalam kamar yang tengah. Kalau kita mau berziarah, kita datang dari depan, kemudian menghadap ke makam tersebut, kemudian kita mengucapkan salam satu persatu. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Abu Bakar warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Umar warahmatullahi wabarakatuh secara ringkas kemudian kita pergi meninggalkan kuburan dan ini yang dilakukan oleh sebagian sahabat di antaranya adalah Abdullah bin Umar anaknya Umar bin Khattab ketika beliau berziarah ke makam Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar beliau caranya demikian ia mengucapkan salam satu persatu kemudian perlu kita ingat di sini atau perlu kita uh, perhatikan beberapa perkara yaitu dilarang kita untuk melakukan perkara-perkara yang tidak diperbolehkan secara syariat ketika kita berziarah ke makam Rasulullah SAW. Di antaranya adalah berdoa kepada Rasulullah SAW, meminta kepada Rasulullah SAW ini tidak diperbolehkan dan hukumnya adalah syirik di dalam agama kita. Meskipun yang diminta adalah seorang nabi atau nabi yang paling mulia Rasulullah SAW. Karena yang namanya doa ini adalah hak istimewa Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diserahkan kepada yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Artinya apa? Kalau itu adalah ibadah, tidak boleh kita serahkan kepada selain Allah, siapapun dia. Meskipun dia adalah seorang nabi, meskipun dia adalah seorang malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dilarang kita untuk mengangkat atau meletakkan kedua tangan di atas dada. Seperti ini. Ia mengucapkan salam di depan kuburan Nabi SAW sambil seperti ini. Enggak boleh. Karena cara seperti ini hanya digunakan untuk sholat. Yaitu ketika kita merendahkan diri kita di hadapan Allah SWT. Kemudian juga kita dilarang untuk mengusap-ngusap dinding yang ada di sekitar makam Rasulullah SAW. Karena yang demikian itu tidak ada dalilnya dan tidak tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita dilarang untuk terlalu sering berziarah ke makam Rasul. Artinya sampai sehari dua kali, tiga kali ke sana, maka ini tidak diperbolehkan. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, La taj'alu qabri aidan. Wassallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Janganlah kalian menjadikan kuburanku itu aid, yaitu tempat yang sering diziarahi. Janganlah kalian menjadikan kuburanku tempat yang sering diziarahi. Kalau kita ingin bersolawat, maka di mana saja. Makanya beliau mengatakan, wasallu alaiya haitsuma kuntum. Hendaklah kalian bersolawat kepadaku dimanapun kalian berada. Artinya tidak harus datang ke sini. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Karena sungguhnya solawat kalian itu akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada akan sampai kepada Rasulullah SAW dimanapun kalian berada. Kemudian ada sebagian jamaah itu mungkin dititipin oleh tetangganya atau saudaranya. Titip salam untuk Rasulullah SAW. Ya kalau kamu sampai Medina, tolong sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW. Ini sebenarnya tidak perlu. Ya tidak perlu kita titip salam untuk Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Rasulullah SAW, eh, Rasulullah SAW telah mengabarkan di dalam sebuah hadis yang sahih, Inna lillahi malaikatan sayyahin yuballighuni an ummati salam. Sungguhnya Allah SWT memiliki malaikat-malaikat yang mereka senantiasa berjalan di permukaan bumi. Untuk apa? Yuballighuna an ummati salam. Untuk menyampaikan dari umatku salam mereka. Jadi Alhamdulillah kita salam di mana saja, di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, maka ada malaikat Allah Subhanahu Wa Taala yang memang sudah Allah tugaskan untuk menyampaikan salam kita itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak perlu kita titip salam kepada orang lain. Kemudian di antara tempat yang diziarahi di kota Madinah ini adalah kuburan Baqi' yang posisinya adalah di sebelah selatan timur dari Masjid Nabawi ya sebelah selatan timur dari Masjid Nabawi. Dan kuburan Baki ini adalah kuburan yang cukup lama. Jadi umurnya sudah 1432 tahun. Karena pertama kali Baki ini digunakan untuk kuburan itu pada tahun 2 Hijriah. Ada yang mengatakan yang pertama kali dikuburkan di sana adalah Uthman bin Mas'un, saudara sepersusuan Nabi Alaihi Wasallam, dan ada yang mengatakan As'ad bin Zurarah seorang pemuka Ansor. Setelah itu dikuburkan para sahabat yang lain. Di antara para sahabat yang dikuburkan di sana adalah istri-istri Nabi SAW, kemudian putri-putri beliau, kemudian juga Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Nabi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, dan masih banyak lagi. Dan setelah itu, setiap orang Islam yang meninggal di Madinah, kebanyakan dikuburkan di Baqi. Dari zaman ke zaman sampai hari ini. Ya sampai sekarang ini baki masih digunakan untuk menguburkan orang. Siapa saja yang meninggal di Madinah disolatkan di Masjid Nabawi, kemudian dikuburkan di baki sana. Jadi ini adalah kuburan umum. Ya baki ini adalah kuburan umum. Termasuk jamaah kita yang meninggal, jamaah umroh misalnya, atau jamaah haji, atau seorang yang bekerja di sini di Madinah, kalau qadarullah dia meninggal di Madinah, maka akan dikuburkan di Baki sana. Kemudian tidak ada hadis yang menyatakan tentang keutamaan orang yang dikuburkan di Baki. Tidak ada hadis yang sahih yang isinya adalah keutamaan orang yang dikuburkan di Baki. Hadis-hadis yang ada itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama hadis tersebut sahih tetapi tidak menunjukkan keutamaan orang yang dikuburkan dipakai. Atau kemungkinan yang kedua, hadis tersebut menunjukkan keutamaan orang yang dikuburkan dipakai, akan tetapi hadisnya doif. Hadisnya doif. Ya, jadi tidak ada hadis yang sahih hukumnya dan menunjukkan jelas-jelas tentang keutamaan orang yang dikuburkan dipakai. Contoh hadis yang sahih, Bapak Ibu sekalian dimulakan oleh Allah SWT. Makbaratul Baqi, kuburan Baqi ini adalah kuburan yang lama dan tidak ada hadis yang sahih yang isinya tentang keutamaan orang yang dikuburkan di sana. Hadis yang isinya tentang bahasanya Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali akan dibangkitkan. Kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian setelah itu adalah penduduk Baqi. Hadisnya tidak sahih. Hadisnya lemah. Tidak boleh kita jadikan hujah. Kemudian sabda beliau SAW man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah falyamut biha. Barang siapa di antara kalian yang meninggal di Madinah, maka adalah dia mati di sana, maka karena sesungguhnya aku yang akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di Madinah. Ini tidak menunjukkan keutamaan orang yang dikuburkan di Baqi. Ini adalah menunjukkan keutamaan orang yang meninggal di Madinah. Dan beda antara meninggal di Madinah dengan dikuburkan di Baqi. Tidak semua orang yang meninggal di Madinah dikuburkan di Baqi. Apalagi zaman dulu itu di Madinah ini adalah kabilah-kabilah. Ada desa-desa. Ada di antara mereka yang meninggal di desanya, meninggal di Madinah, tetapi tidak dikuburkan di Baqi karena dia dikuburkan di desanya. Jadi hadis ini adalah keutamaan orang yang meninggal di Madinah, bukan keutamaan orang yang dikuburkan di Baqi. Kemudian perlu kita ketahui bahasanya para sahabat yang tadi kita sebutkan sekarang ini sudah tidak diketahui kuburan mereka satu persatu. Jadi para sahabat banyak di antara mereka yang dikuburkan di Baki, cuma tidak diketahui kuburannya satu persatu. Jadi kita nggak tahu ini kuburan Aisyah atau ini kuburan Uthman atau ini kuburan siapa. Karena tiga sebab. Sebab yang pertama adalah kuburan di zaman Rasulullah SAW dan juga para sahabat itu tidak ditulis nama tidak ada tulisannya. Karena Rasulullah SAW melarang untuk menulis di atas kuburan. Kemudian sebab yang kedua, kuburan mereka ini tidak dibangun di atasnya. Dibangun rumah, baik rumah yang kecil maupun yang besar. Ini kuburan mereka tidak dibangun. Jadi semuanya sama bentuknya. Yaitu ditinggikan satu jengkal, dibentuk seperti punuk onta, kemudian ditaruh batu satu di arah kepala. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW demikian. Semuanya sama bentuknya. Kemudian sebab yang ketiga, kuburan baki ini bukan khusus para sahabat. Sepeninggal mereka dikuburkan penduduk Medina yang lain. Para tabi'in, para tabi' tabi'in. Orang-orang Islam sampai hari ini. Mereka dikuburkan di sana. Dan di tempat yang sama. Seandainya kuburan-kuburan tersebut di sebuah tempat dengan bentuk yang sama. Tidak dibedakan antara satu dengan yang yang lain dan sudah campur antara para sahabat dengan selain para sahabat. Tentunya keadaan seperti ini dengan mudah kuburan para sahabat itu tidak diketahui namanya. Tidak diketahui apakah ini sahabat atau bukan. Apalagi untuk mengetahui siapa yang dikuburkan di tempat tersebut. Oleh karena itu adab ketika kita berjarah ke baki adalah kita mengucapkan salam secara umum. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lalahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah semoga keselamatan atas kalian wahai penduduk negeri dari kalangan orang yang beriman dan orang yang Islam sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian aku memohon kepada Allah al-afiyah untuk kami dan juga untuk kalian nah, sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau kita sudah mengucapkan doa ini berarti kita sudah mengucapkan salam untuk semuanya tidak perlu kita mengucapkan satu persatu. Tidak perlu mengucapkan salam untuk satu persatu. Kemudian yang kedua adalah mengingat kematian. Jadi hikmah dari ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Ala kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, ala fazuruha fa innaha kumul akhirah." Dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Maksudnya adalah di awal Islam, ketika umat Islam saat itu masih lemah iman. Karena mereka baru keluar dari zaman jahiliyah, zaman di mana saat itu kuburan-kuburan banyak yang diagung-agungkan selain Allah swt. Kalau ada orang yang soleh diagungkan kuburannya. Maka Rasulullah SAW di awal beliau melarang umat Islam untuk berziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang kalian berziarahlah. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Dalam riwayat yang lain mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi ini adalah fungsi atau hikmah dari ziarah kubur yang pertama adalah mengucapkan salam, kemudian yang kedua adalah mengingat kematian. Dan kalau kita melakukan dua perkara ini, berarti kita sudah berziarah dengan ziarah yang syar'i. Yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW, yang dibenarkan. Dan ziarah yang syar'i ini bermanfaat bagi yang hidup maupun yang mati. Karena kalau kita berziarah dengan ziarah yang syar'i, kita mendoakan dan mengucapkan salam untuk mereka, orang yang hidup mengambil faedah karena dia dapat pahala dengan berziarah dia mendapat pahala, mendoakan saudaranya. Kemudian yang kedua dia mengambil faedah karena dia mengingat kematian. Dan orang yang mengingat kematian akan memperbaiki amalannya, akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang meninggal pun akan mengambil manfaat. Karena apa? Karena kita mendoakan untuk mereka, mengucapkan salam. Dan salam maknanya adalah doa dengan keselamatan. Selamat dari apa? Selamat dari azab kubur misalnya. Nah ini adalah doa yang sangat penting. Itu doa dengan keselamatan bagi orang yang sudah dikuburkan. Adapun ziarah yang tidak disyaratkan, seperti misalnya orang yang datang ke kuburan dengan maksud untuk meminta doa dari orang yang dikuburkan atau meminta hajat dari orang yang dikuburkan. Maka ini membawa mudarat bagi siapa? Bagi orang yang datang ke sana dengan tujuan seperti ini. Karena kalau dia meminta kepada orang yang dikuburkan, meminta hajat atau meminta doanya, maka dia telah berdoa kepada selain Allah. Dan berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Dan syirik ini mudaratnya besar. Karena bisa mengeluarkan seseorang dari Islam, bisa membatalkan amalannya, dan seandainya dia meninggal dalam keadaan tidak bertobat kepada Allah, maka dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Ini adalah mudaratnya besar. Kemudian orang yang meninggal tidak tidak mengambil manfaat dari ziarah dia. Karena dia datang bukan mendoakan tetapi malah meminta kepada orang yang dikuburkan. Jadi orang yang dikuburkan tidak mengambil manfaat dan dia sendiri termudarati dirinya. Jadi ziarah yang dibenarkan adalah kita mengucapkan salam, kemudian kita mendoakan untuk mereka dengan kebaikan kemudian kita mengingat kematian. Kemudian yang kelima, tempat yang diziarahi yang disunahkan adalah Makbaratu Uhud, yaitu kuburan para syuhada Uhud. Para syuhada yang meninggal pas perang Uhud, perang yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Meninggal di sana kurang lebih 70 orang sahabat, di antaranya adalah paman Rasulullah SAW itu Hamzah, kemudian Mus'ab bin Umar, ya kemudian Abdullah bin Jahash Handalah dan juga yang lain. Kita berziarah ke sana karena keumuman sabda Nabi SAW perintah untuk berziarah kubur. Kemudian Rasulullah SAW sendiri beliau dulu berziarah ke Makbarat Uhud. Beliau berziarah ke makam para suhada Uhud yang ada di sana. Jadi kita ke sana dan mengucapkan salam yang tadi kita sebutkan. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah lalahiqun. As'alullaha lana wa lakumul afiyah. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan eh, adab-adab uh, berziarah ke kota Rasulullah SAW ini. Jadi lima tempat tersebut disunahkan, disyariatkan kita untuk berziarah ke sana. Masjid Nabawi, Masjid Kuba, makam Rasulullah SAW, kemudian kuburan Baki, yang terakhir ada kuburan Suhada Uhud. Adapun tempat-tempat yang lain, seperti misalnya Masjid Kiblatain, atau Masjid Kondak, atau Masjid Ghamamah, maka itu adalah masjid-masjid biasa yang tidak ada keutamaan. Artinya kita sholat di sana sama, kalau kita sholat di masjid yang lain. Oleh karena itu tidak boleh kita datang ke sana dengan keyakinan bahwasanya sholat di sana itu ada pahala lebih. Itu tidak boleh. Tapi kalau datang ke sana hanya sekedar ingin melihat sejarah, ingin mengetahui bagaimana masjid kiblatain, maka itu tidak mengapa. Jadi yang dilarang kalau kita sholat di sana dengan keyakinan bahwasanya sholat di sana itu lebih utama.